dalam muamalah dan ukhuwah. <clears throat> Jika ada yang keras, kasar, ada juga yang tidak suka mencocoki ikhwah, mana yang lebih baik? Soalnya kurang tepat iki kok mana yang lebih baik? Ngelek kabeh kok lebih baik. Bukan <laughs> begitu. Bagaimana interaksi yang tepat gitu loh dengan mereka. Yang seperti ini barakallahu fikum yang saya katakan tadi, terapkan mudarah bukan mudahana interaksi dengan mereka bagus akhlak mulia kasih interaksi secara umum yang baik kasih etika ada baik kasih tegur sapa bagus salam semuanya bagus dan pelan-pelan untuk merubah watak mereka barakallahu itu. ya banyak di ketika lagi santai lagi nyaman bisa diajak sharing begitu. Dijelaskan tentang masalah uh, pentingnya kelembutan, kesantunan dan segala macamnya dengan bahasa-bahasa yang tepat supaya dia bisa memahami yang ada dampak uh, negatif sikap kaku, sikap kasar dan segala macamnya nyaman. Dijelaskan sikap muafakoh selalu support dengan program-program yang ada, support dengan ikhwan-ikhwan yang lain, jangan suka menyelisihi dan segala macam dijelaskan efek negatif uh, khilaf ila akhirnya dengan bahasa-bahasa yang bagus sambil terus muamalah jalan interaksi jalan akhlak mulia jalan tegur sapa lanjut tidak ada masalah ada momen tertentu yang tepat pelan-pelan sampaikan sedikit masukan-masukan at-tanasuh tadi barakallahu Nah, ini nanti akan muncul secara alami. Akan nampak secara alami barakallahu fikum ini orang yang bisa diperbaiki atau tidak. Ketika dia orang yang diperbaiki, pelan-pelan dia akan merubah diri. Zen. Tadi kalau nggak diperbaiki lama-lama akan semakin keras, keras, kaku, kaku, keras ya sudah. Dia akan mental dengan sendirinya. Dia larinya bukan lagi ring satu, tapi ring umum. Nah, dikasih muamalah umum, tapi tidak pada persahabatan khusus dikarenakan akhlaknya yang kurang bagus. Bukan dimusuhi bukan, tapi tidak dijadikan sebagai sahabat karib. Muamalah tetap, tapi bukan sebagai sahabat karib. Bedakan antara muamalah umum dan muamalah khusus barakallahu <clears throat> Bagaimana pernyataan suami adalah neraka atau surga bagi istri ditinjau dari syariat. Itu lafaz hadis. Kok ditinjau secara syariat? Lafaz hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam bukunya Adabul Isyrah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Adabuz Zafaf. Ada seseorang wanita datang ke rumah Rasul ada sebuah hajat. <clears throat> Ketika selesai beliau bertanya, ada "Adzatu ba'lin?" Sudah berkeluarga? Sudah ya Rasulullah. Beliau bertanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana kedudukan kamu, posisi kamu dari suami kamu tadi? Kata perempuan tadi, La alu illa ma'ajastu anhu aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku. Kecuali yang aku yang nggak sanggup. <clears throat> Maka Rasul mengatakan ah sini, Hendaklah kamu berbuat baik kepada suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki wa Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Lafaz hadis terus piye? Kok ditinjau lagi? Jangan kamu tinjau lagi. Bagaimana pengamalannya gitu loh. Pengamalan jelas. Sosok suami itu adalah sabab istri masuk surga atau neraka. <clears throat> Ketika sang istri tadi betul-betul menunaikan hak suaminya yang itu merupakan kewajiban dia sebagai seorang istri dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan maksimal sesuai dengan bimbingan syariat, surga pahala dia surga untuk sang istri tadi. Tapi kalau sebaliknya dengan menunaikan haknya haknya suami, membangkang kepada suami ila akhiriha ancamannya neraka. Hati-hati. Ini menunjukkan betapa besar, betapa agung kedudukan suami dalam Islam. Maka wahai para istri, manfaatkan baik-baik suamimu itu. Jadikan dia sebab engkau meraih surganya Allah Tabaraka wa taala dengan engkau berbuat baik kepadanya, engkau mentaatinya dan menunaikan hak-haknya yang lain yang diterangkan secara agama barakallahu fikum. <clears throat> Bagaimana sikap kita jika kita perhatikan dengan bimbingan syariah? Jika kita tahu penyimpangan-penyimpangan kelompok ikhwanul muslimin. Kemudian kita bekerja sama dalam urusan dunia. Dan di dalamnya ada unsur-unsur agar kita jika ikut pada pemahaman mereka. <clears throat> Taib, urusan duniawi. Muamalah duniawiyah dengan orang-orang yang menyimpang hukum asalnya boleh. Jangankan dengan yang menyimpang, dengan orang kafir pun boleh. Hukum asalnya boleh. Transaksi duniawi semata boleh. Itu pun dikasih arahan-arahan. Yang pertama tunjukkan keislamanmu. Jati diri kamu sebagai seorang muslim. Kalau yang ini tunjukkan eh, manhajmu. Jadi diri kamu sebagai seorang sunni salafi saya salafi, saya sunni. Babnya bab duniawi semata. Yang kedua tunjukkan akhlak Islam, etika salaf dalam muamalah duniawiyah. Amanahnya, kejujurannya, dan segala macamnya. Itu di kalangan ulama terdahulu momen untuk mendakwai mereka. Ya kan? Mendakwai orang-orang kafir melalui interaksi dagang menampilkan akhlak Islam, keindahan Islam kepada dia. Itu momen takliful qulub. Pun juga demikian terkait dengan yang yang IM tadi. Tunjukkan semua kepada dia supaya dia tahu tentang bagaimana seorang sunni salafi itu. <clears throat> Harapannya eh, bisa lembut hatinya, bisa masuk Islam, yang ini bisa menerima sunnah. Difahami ya? Kalau demikian kondisinya labas. Hukum asal demikian. Tapi kalau kemudian jelas ada hal-hal yang mengundang fitnah. Tidak semata-mata interaksi duniawi, kerjasama duniawi, duniawi ya Sudah menjurus ke arah pergeseran ke arah sana. Dia berupaya untuk menarik-narik kamu supaya kamu ikut dengan mereka. Tidak. Lebih baik kamu interaksi duniawi dengan harus sunnah atau dengan orang-orang awam tambah fitnah tadi dari dengan mereka. Ini fatwa disebutkan oleh Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau. Risalah tanya jawab judulnya terkait dengan eh, bobit uh, dalam berinteraksi bersama ahlu sunnah atau interaksi bersama dengan ahlu bid'ah. Di antara masalah ini, bab terkait dengan masalah interaksi duniawi. Selagi nggak aman dari fitnah, interaksi dengan harus sunnah, ya muamalah duniawi dengan harus sunnah itu lebih lebih diutamakan dikarenakan keselamatan manhaj barakallahu fikum. Tapi kalau semuanya aman, hukum asal diperbolehkan e, dan di, di, di apa di ambil sebagai momen untuk menunjukkan akhlak sunni dengan harapan bisa mendakwai mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa tarikh sejarahnya para ulama, biografinya para ulama dibawakan contoh seperti ini. Ya. Seorang alim yang memiliki hubungan dagang dengan seorang sufi. Justru sosok alim inilah yang lebih dipercaya sama sufi tadi. Karena amanah ditunjukkan, jujur tunjukkan, semua etika berbisnis tunjukkan sama sama, sama alim tadi. Sehingga sangat respect dengan ulama sunnah. Atau tahu yang namanya kaum sufia sangat anti dengan sunnah. Tapi terkait e, e, dengan sebab e, muamalah interaksi bagus sang alim tadi teredam fitnah orang tadi. Jadi mau jelek-jelekkan sunnah nggak bisa di depan mata dia contoh langsung alim sunni sama dia interaksinya. Ketika kita interaksi dengan masyarakat umum banyak bodong-bodongnya, banyak nggak beresnya dengan seorang alim sunni Masya Allah mengundang simpati itu namanya ada faedah dari situ takliful kulub kalau demikian silakan tapi kalau terbalik mantum yang terpesona dengan eh, apa namanya sufiahnya terpesona dengan ikhwaniahnya wah bahaya antum enggak enggak lagi dagangan duniawi antum dagangan akidah dan manhaj bahaya itu selamat jalan kita kamu interaksi dengan alusunah atau dengan awamul muslimin yang tidak ada padanya hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat ketika bertawun dalam hajatan yang umumnya ada ikhtilat maksiat di dalamnya. Di sini pentingnya antum interaksi secara umum setiap harinya. Jadi akhlakul karimah harian itu yang bisa meminimalisir fitnah dalam bab seperti ini. Ketika mereka tahu siapa antum, akhlaknya antum, adabnya antum, etikanya antum. Bagus. Ini orang Masya Allah, bagus interaksinya. Dalam poin-poin seperti ini, antum akan bisa mencari uzur. Dan akan mereka maklumi. Ya. Antum ganti dengan hajatan yang mubah. Ya, kegiatan masyarakat yang mubah yang nggak ada unsur mak maksiatnya kamu ikuti. Kamu ikuti hajatan full musik hajatan full ikhtilaf misal atau mohon maaf kepada tasawwul haja mohon maaf pak nggak bisa hadir e, karena kondisinya seperti ini mohon dimaklumi oh jinjing mau ngomong-ngomong anaknya kan tidak bakal tolak kenapa karena setiap harinya mereka tahu antum ini orang baik muamalah hariannya ketika ada hal-hal yang mubah antum tampil. Ngerti mereka. Uh, berarti orang ini kalau ini mau, yang ini nggak mau. Nggak usah antum jelaskan. Mereka nanti yang akan tahu dengan sendirinya. Lihat, wih, rumahnya Pak Fulan bocor gentengnya kuwi. Wah, itu lagi kerja bakti berandangan beresi rumahnya. Ikut. Udah, ya, kamu ikut bawa gentengnya segala. Kalau kamu tukang, beres Pak, tak beresin. Ngono. Oh, tukangnya maju nah gitu kamu yang bersih rumahnya karena segala macamnya beres kali kehujanan hajatan juga ada kerja bakti di tengah-tengah masyarakat belikan bersihkan selokan awas segala macam Kenapa itu dari hal-hal yang mungkar? Ikut. Gak bisa ikut kasih apa namanya? Jaminan. Atau kasih dana untuk e, perlengkapan kerja bakti, kasih ke desa. Ini Pak sedikit untuk beli pacul, untuk beli apa lagi? Perlengkapan kerja bakti kan. Ini Pak sedikit sedikit itu lima ratus sewu. lima ewu ya rada rasane no. ratus sewu. Oh ki Pak suun suun suun. Ketika ada hajatan mereka yang itu melanggar syariat, antum minta maaf, dia akan paham. Itu namanya perlu untuk merubah opini mereka. Dengan sendirinya nanti acara-acara yang seperti ini antum gak bakal diundang. Karena tahu bagaimana prinsipnya antum, pendirinya antum, dan tahu bagaimana akhlaknya antum. <clears throat> Ketika acaranya syar'i pada hukum asalnya, tapi dikotori oleh berbagai macam acara-acara tadi. Antum cari waktu yang tepat untuk datang ke sahibul hajat. Terkait dengan isi apa inti acaranya. Ketika ada acara itu gak hadir. Jadi kalau nggak ada acara seperti itu, antum datang. Datang ke mereka untuk menyampaikan e, supportnya, entah dia mantu, dia punya acara keka atau acara apa yang syar'i, hukum asalnya. Di saat-saat tidak ada kemungkaran, antum datang. Datang kepada mereka. ini biasa nih nggak berkat, ya nggak berkat, eh digawali berkat, eh. salah ngomong. <laughs> itu lakukan. Sehingga pada akhirnya nanti mereka tahu siapa antum. Nah, cara misalkan E A H N I L A N. Apa gue? Misal. Nah. Dapat undang antum? Tahu siapa antum? Tahu prinsipnya antum. Ngerti antum ini wong. Ngerti. Tapi tidak bisa mau menjatuhkan antum tidak bisa. Kenapa? Harian antum, muamalah antum itu bagus dengan mereka. Muamalah umum. Ini penting antum jangan baik-baik. ya praktekkan langsung di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya bagus. Barakallahu fikum. Tentu perlu proses, perlu perjuangan. Awalnya biasa. Oh, jangan digubris. Antum terus muamalah bagus, muamalah bagus, muamalah bagus. Hakata. <clears throat> Alhamdulillah. Dipahami ya? Dipahami. Jadi antum bermasyarakat dengan bimbingan syariat. Tidak terbawa oleh arus masyarakat yang bertentangan dengan syariat. Gitu. Jadi antum mm, slow-slownya harus pinter. Oh ini bagus, maju. Oh ini jangan. Tapi ingat modalnya sudah ada. Setiap hari interaksi dengan mereka semua dengan akhlak yang mulia. Yang paling penting. <clears throat> Begitu. Nah ya kok jauh. Hatta di depan rumah kamu tuh acaranya dia akan hormat sama antum. Ya. Dia agak miring sedikit supaya nggak ngepasi acara nah, antum. Dia, oh, maaf nggih, oh, kalau badhe acara ngeten. Nggih Bu, mboten napa-napa. itu enggak usah nusu-nusu, biasa aja. Nggih mboten napa-napa gitu. Mohon maaf nggih kalau mboten eh, mboten sakit nderek gitu. Oh, nggih, iya, dimaklumi. Harap kalau Anu juga pengertian, jangan mentang-mentang anu antum wang di depan dan enggak. Etika dijaga. Difahami ya? Ada muhim jiddan. Di tempat kita alhamdulillah orang paham betul siapa kita dan kita terapkan demikian dalam keseharian alhamdulillah aman-aman aja. Ha? Lewat gitu. Pas pembagian gitu bagi-bagi barokat. Barokat ya, jamannya barokah kan ya. Barokat apa bahasa Jawa nih? <laughs> Itu namanya barokat. Bagi-bagi barokat acara tersebut eh, pas rumah kita lewat. Nah, ke yang lainnya lagi. Nah, undangan gitu. rumah kita lewat. Cium. itu, gitu. itu Pas undangan undangan pernikahan dikasih. Undangan akikah dikasih. Karena ngerti ini syar'i gitu loh. Tak cek setelah itu. Hmm, pon salonnya gede-gede, nah, kayak gitu ya. Ya wes jangan datang ketika itu. Dah sudah pusing dah. Semua apa lagi masyarakat ya. Antum mingkai dalam hati nggak mungkin dah antum. Selesai dia nggak ada sudah entah siangnya atau sorenya atau malamnya gitu. Udah mulai sepi datang langsung menemui sahibul hajat. Barakallahu Jangan bincang mana biasa umum. Gini gini gini gini. ini dari mana kalau macam biasalah. Bahasa-bahasanya orang Jawa ya biasa nah, Sudah selesai. Atau mau ngasih kado-kado, mau ngasih apa-apa sudah. Minta pulang, izin pulang. Dia antum datang. Antum itu tidak benci warga. Yang antum benci apanya? Kemaksiatannya itu. Ngerti itu. Paham ya? Dan dia memaklumi. Maklumi. Ada yang ngomong, tunggu gue ora Orang seorang bakal gelem nih acara gini. Eh, kok sore teko coba atel. Nah to, teko to. Iya. Niki aku ngerti wong iki wong iki apik tenan. Wis pokoke bapak iki, ibu iki wong apik tenan. Biasa kayak aku anu, macam-macam iki. Wong iki ngerti ora dasi ngono-ngono kuwi ngono. Itu ngerti dia menilai dengan sendirinya, dengan tanpa atau ceramah panjang di depan dia. Dan itu harus setiap hari. Proses harian. Muamalah yang bagus dengan masyarakat. Dipahami insyaallah ya? Antum meresapi ya insyaallah ya. Nah, yang lebih intens ya kita. Apalagi antum ada komunitas kayak gini. Kita yang harus lebih intens kepada masyarakat. Dului mereka gitu. Ngajari mereka langsung dengan terapan gitu. Ketemu Assalamualaikum. Ah, jangan. Monggo Pak. Nggih. Ini Jawa ini yang Islami. Assalamualaikum. Nggih, biasa aja. Terus Assalamualaikum. Oh, Mbak sehat, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Ngomong-ngomong kerapia lah, tapi dengan syar'i. Ada yang sakit kamu jenguk. Ajak istri kamu tuh jenguk. Bu fulan yang lagi sakit. Ayo ke sana, jenguk dia. Kamu kasih sesuatu. hakal. Itu namanya muamalah umum. Namanya muamalah umum dengan masyarakat dalam bimbingan syariat. Gitu ya. Nah, ada hal seperti ini antum mundur. Dia akan memaklumi insyaallah taala. Kadang loh antum sampai lupa di ujung sana ada acara gitu. Antum nah, tanya ke tangga depan kamu, tangga depan kamu ini orang-orang itu. Halo Pak. Niku wonten apa nggih? Acara itu tadi. Kamu nggak ngerti. Paling kalau bahasanya pun Pak, dewi-dewi Pak. Oh nggih, atau paham. Pak memang dewi-dewi. Ya sudah, ya maliahnya masing-masing toh Pak. Oh nggih. Atau ning lali aku. Nggih, oke. nggih. Tak gitu aja sudah dia ngapa begitu. Kondisi kita susah untuk nahi mungkar dengan kekuatan tuh susah sekarang. ini, Karena kondisi masyarakat itu sudah beda dengan dulu. Tapi ingkar dalam hati. Difahami insyaallah ya? Nah, ketika kamu punya acara, undang mereka. Tapi dikasih keterangan, dilarang merokok, no smoking. Itu namanya menunjukkan jati diri. Kita yang punya acara no smoking. Gitu. Antum pilah, ini untuk putra, ini untuk putri. Nah, begitu. Antum, monggo Bu, ngriki Bu ngono, monggo ngriki Bu. Itu ngajari mereka. Karena antum yang punya acara. Ngoten nggih. Tapi antum undang mereka. Kalau nggak satu undang, kirimi mereka. Hah? Barokat tadi itu kamu kirimkan kepada mereka. Hah. Kan. Jadi muamalah kasat mata mereka tuh lihat antum tuh orang baik etikanya antum tuh bagus. Muamalah kamu tuh masya Allah. Itu yang paling penting. Namanya ta'liful qulub bil akhlak. Nanti poin-poin yang akan ditanyakan ini mudah mengatasinya. Mudah untuk mengatasinya. Masya Allah. <coughs> Ada yang menyatakan lebih baik jadi orang yang tidak tahu ilmu agama. Karena kalau tahu ilmu akan berat dalam mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mending tidak usah belajar. Waduh. Ini kok ada orang begini ya. Bangga dengan kebodohan. Nggih pun Pak, jenengan kalau asmoni jahil Ini. le marah dia. Tidak ada yang mau dikatakan orang goblok. Tidak ada. Enggak ada. Itu termasuk keutamaan ilmu. Hmm. Uh, apa diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Lupa saya, Pak. Cukuplah ilmu itu dikatakan sebagai sebuah kemuliaan ketika orang itu pasti menisbahkan diri kepadanya. Cukuplah kejahilan itu tercela ketika orang enggak mau dikatakan sebagai jahil gitu. Atau orang yang paling goblok itu kamu, kamu goblok, ya? oh ngamuk dia. Ini kan bangga dengan kejahilannya. Apa dia nggak merasa dengan tidak punya ilmu agama? Dia kayak orang buta, tidak tahu arah kemana. Ini mungkar, ini bukan. Tidak tahu dia. Dia akan menerjang keharaman agama, menerjang kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dosa, macam-macam. Dan dia nggak tahu. Apa dia nggak merasa dengan itu dia akan tersesat jalannya. Ilmu itu lentera. Mengamalkan ilmu itu harus, tapi dalam Islam ada ketentuannya batas kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Ilmui, amalkan semampumu. Barakulah ibu. Dipahami ya? Nah, Mohon maaf, jangan bangga jadi orang jahil. Jangan bangga jadi orang yang sesat jalannya. Banggalah jadi orang yang punya ilmu dan berusahalah sekuat tenaga mengamalkan ilmu tadi. Barakallahu Ini adalah E, kalau dibahasakan oleh para ulama syubhatun syaitoniyah. Mohon maaf agak kasar. Syubhatnya setan menghalangi orang dari ilmu agama, dari tafakfid barakallah Ada yang sebaliknya lagi. Sama-sama dikatakan oleh para ulama dengan kata-kata yang sama, syubhat syaitoniyah. Ya, nyemangati orang belajar agama dengan siapapun. Sudah tidak usah ngelarang-larang orang belajar dari fulan. Jangan sama fulan, jangan sama fulan, jangan sama fulan. Apa ini? Tidak boleh itu. Belajar sama siapa saja. Ambil baiknya tinggal buruknya. Lo ya bahaya. Lah yang di luar sana yang tampil dalam dakwah itu semua orang. Ya benda, arul bidah berdakwah, arul batil berdakwah, arul hak berdakwah. Lah ini orang-orang baru belajar, baru ngaji, baru meng, baru semangat belajar agama, dilos, dol begitu. Eh? Dibiarkan gitu, pokoknya ngaji kabeh, pokoknya ambil baik tinggal buruknya. Kemakan dia. Ini berbahaya. Itu dikatakan oleh para ulama eh, dikatakan syubhatun syaitaniyah. Barakallahu fikum. Tapi realnya, nyatanya orang-orang yang punya seperti ini ketika disuruh, ya sudah, belajar kamu sama yai-yai sufi. Oh, enggak bisa musuh agama. Lo katanya enggak boleh ngarang-larang. Ya Wisnu, belajar sama mereka. Madunya kamu suruh sama mereka. Kaum sufia itu. Mau ndak nggak <laughs> bakal mau, paling nganti. Ya udah belajar tuh sama kaum teroris tuh, kaum radikalis itu yang diburu oleh para para umara itu. Talim sama mereka tidak masalah. Oh, udah bisa teroris, radikalis. Lo kok pilih-pilih? Lo kok pilih-pilih? Gak mau dia. Secara fitrah salah gitu loh. Yang namanya orang belajar agama harus pilih pilih guru. Belajar pada orang yang bagus akhlaknya, manhajnya, akidahnya, yang berilmu ila akhirnya. Harakallahu Tanya sama mereka, tidak, sini madunya kamu suruh sini semua. Belajar sama saya. Oh, antum tuh mutasyadid. Hmm. Harus sunnah maksudnya. Ha? Antum tuh gulat mutasyadid. Orang yang kaku, orang yang keras jelas. Loh, kok malah ngelarang? Katanya nggak boleh ngelarang ngelarang Disuruh sama kita orang nggak mau. Itu iya apa sih? Nah, itu namanya syubhatun syaitaniyah. Itu Syekh Rabi bin Hadi yang menyatakan demikian. Tolong jangan diingat-ingat kata-kata setannya ya. <laughs> Itu <laughs> menggambarkan betapa jeleknya uh, omongan seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Belajarlah. Semangatlah dalam belajar agama dengan benar. Ambil dari orang-orang yang memang ahlinya, ahlu sunnah. Yang kamu pelajari Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Amalkan, selamat insya Allah. Barakallahu fikum. Kurang pirang menit ki. Kurang biro 4 menit. Ya pun. Ada lagi yang lain? Bercakap? Hah? Difahami insyaallah? Difahami ya? Allah Ini ilmu terapan. Ilmu penghayatan terapan dalam keseharian. antum sebagai alus sunnah mendapatkan mas'uliyah khusus, tanggung jawab khusus, menebarkan akhlak Islam kepada masyarakat. Tampilkan sunnah Rasul dengan akhlakul karimah. Barakallahu Ustadznya lebih-lebih lagi dituntut untuk itu, mendakwai masyarakat dengan akhlak mulianya. Barakallahu Wis, kono iki. Pun pun saya minta diskonnya ini. Janjinya kan tidak boleh kurang dari jam 1. Gitu. Minimal jam 1. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, ini sih kurang tang menit deh. Ya. Telepon ini. Betul nama apa? ah Tidak masalah ya. Bonus 4 menit. Saya dikasih bonus tentunya. Dikurangi 4 menit. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Semoga manfaat kondisi antum di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini itu dalam pandangan kita orang sangat tepat momen yang sangat tepat untuk menebarkan sunnah tengah-tengah mereka kondisi sekarang ini antum di pedesaan selama itu lebih gampang dengan akhlak yang mulia tebarkan dakwah salaf dengan akhlak mulia mungkin sementara bukan dengan banyak ceramah tapi dengan banyak interaksi dalam dalam batas-batas syariat dipahami ya nah, barakallahu